Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-71 yaitu ritual atau perilaku termasuk perilaku jahiliyah adalah mereka meninggalkan perkara yang Allah Taala wajibkan atas mereka min babil min babil wara' dalam rangka untuk berbuat warak kata mereka jadi mereka meninggalkan perkara yang Allah telah wajibkan atas mereka, namun dengan alasan apa warak inilah yang dinamakan dengan warak katanya. Naam, Ya Jadi sekedar alasan saja, alasannya warak dan semisalnya meninggalkan kebenaran alasannya warak, meninggalkan amalan saleh alasannya warak dan yang semisalnya. Naam. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-mas'alatul hadiyatu wasab'un, permasalahan yang ke-71. Tarkuhumul wajiba wara'an. Perbuatan mereka meninggalkan kewajiban karena wara'. Ini alasan mereka ya. Naam. Alasan mereka meninggalkan kewajiban beralasan dengan wara'. Inilah yang dinamakan wara'. Meninggalkan perkara yang tidak naam bermanfaat. Ewa. Atau meninggalkan perkara yang membahayakan. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah, ai yataqarrabuna ila Allah bitarkil wajib. Mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajiban. Dengan meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Misal seperti al-wuquf di Muzdalifah. Seperti na'am wukuf di padang Muzdalifah. Badal wukuf di Arafah. Perhatikan ini sebagai pengganti daripada wukuf di Arafah padahal yang disyariatkan agar apa? melakukan wukuf. Nah, barakallahu fikum berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, bukan di Muzdalifah. Naam. Namun mereka justru sebaliknya. Mereka melakukan wukuf di padang Muzdalifah dengan alasan apa? Yaz'umuna annahu wara'. Mereka beranggapan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan wara'. Li'annahum alul haram karena mereka adalah penduduk negeri haram wala yakhrujuna ila Arafah dan mereka tidak akan keluar ke padang Arafah li'annaha minal hil dikarenakan itu termasuk hilah katanya eh, termasuk tipu muslihat fahum yatrukuna al-haqqa maka mereka meninggalkan kebenaran tawarru'an dengan alasan wara bahada min amal jahiliyah ini termasuk jenis atau bentuk amalan orang-orang jahiliyah nas'allahu al-afiyah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Naam. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, mereka meninggalkan kebenaran beralasan dengan wara. Inilah yang dinamakan wara katanya. Meninggalkan al-haq tawarruan dalam rangka untuk menjalankan atau melakukan perbuatan wara. Allahu musta'an. Wa kadzalika min tarkimul haqqa tawarruan dan seperti itu pula termasuk perbuatan mereka meninggalkan kebenaran dengan alasan wara adalah annahum yatufuna bil baiti uratan. Mereka melakukan tawaf. Nam, tawaf mengelilingi Ka'bah itu uratan dalam keadaan telanjang. Karena orang jahiliyah waktu itu ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah barakallahu fiikum mereka dalam keadaan telanjang. Alasan mereka karena pakaiannya kotor. Pakaiannya sering dipakai untuk berbuat maksiat. Tidak layak kalau beribadah tawaf itu menggunakan pakaian tersebut. Akhirnya mereka telanjang. Nah, sebelum masuk, Nah, dilepas pakaiannya kemudian tawaf dalam keadaan telanjang. Sehingga nah dinukilkan ucapan yang mereka lontarkan waktu itu barakallahu fikum adalah apa? Al-yauma yabdu ba'duhu aw kullu Wa ma bada minhu fa uhillu Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu. Wa ma bada minhu fala uhillu Pada hari ini akan nampak sebagiannya atau seluruhnya. Maksudnya karena telanjang nampak sebagian sebagian jasadnya atau nampak seluruh badannya. Wa ma bada minhu Dan yang muncul atau yang nampak dari badan tersebut maka tidak aku halalkan. Jadi mereka tetap tawaf nah mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Alasannya apa? Kita lihat sini. Wa yatrukuna satral aurah. Mereka meninggalkan menutup aurat. Alladhi huwal haq. Padahal itulah yang dinamakan kebenaran, menutup aurat. Min babil wara'. Nah, kata mereka ini merupakan apa? Meninggalkan menutup aurat ini merupakan bab warak, ini bentuk warak kita berhati-hati dengan perkara yang membahayakan di akhirat. Nah, katanya gitu. Ya Yaqulun mereka mengatakan apa? La natufu bi thiyabin asainallaha fiha. Kita tidak akan tawaf dengan pakaian yang kita berbuat maksiat kepada Allah dengannya. Jadi pakaian yang mereka anggap itu pakaian kotor gitu loh, pakaian yang sering digunakan untuk berbuat maksiat sehingga tidak layak kalau dipakai untuk tawaf. Tidak layak kalau dipakai untuk tawaf. Naam. Allah musta'an. Kemudian berikutnya, kadzalika kullu man taraka syai'an minal ibadah tawarruan. Dan seperti itu pula, setiap orang yang meninggalkan sesuatu dari ibadah dengan alasan wara, kaman la yatasaddaq. Itu halnya seperti orang yang tidak pernah sedekah. Wala yusalla, tidak pernah salat juga. Na'am ma'al jamaah fil masjid, tidak pernah salat juga. Na'am bersama jamaah di masjid, alasannya wara. Khasyatar riya' was sum'ah alasannya. Karena khawatir riya' dan sum'ah Khawatir kalau beribadah itu dilihat manusia. Khawatir niatnya dilihat manusia. Khawatir niatnya didengar manusia. Karena semi'na an ba'dihim sebagaimana yang kami atau kita semuanya mendengar dari sebagian mereka. Alasannya kenapa tidak mau sholat di masjid Pak berjamaah sama yang lainnya Pak? Alasannya kita ini takut kalau riak. Lebih abdalnya sholatnya di rumah walaupun lima waktu karena kalau di rumah itu orang nggak ada yang lihat katanya. Kalau sholat di masjid kan ada yang lihat khawatirnya riak. Nah itu alasan-alasan adalah yang timbul dari bisikan syaitan. Naam. Au atau contoh yang lain, au la yatlubul ilma atau orang tidak mau mencari ilmu, tidak menutup ilmu, au ghairdalik atau yang selain itu mintar tarkil ibadat berupa perbuatan meninggalkan ibadah-ibadah khasyat riya dalam keadaan karena atau dalam rangka karena takut riya. Ini keliru juga ya. Kita tetap beribadah. Yang benar adalah kita tetap beribadah dan juga tetap tetap salat dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan menjaga niat kita dari riya. Dalam artian agar kita tidak nah barakallahu fikum kena riya. Seperti itu. Jangan sampai kita, meninggalkan ibadah alasannya karena takut riya. Nanti kalau kami ibadah khawatir diri lihat manusia. Dijaga barakallahu fikum kita beribadah, niatkan ikhlas kita atau niatkan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah dan juga beribadah mengharapkan wajah Allah kemudian mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah permasalahan yang ke 671 mengenai bahwasanya termasuk ritual perilaku Eh, orang-orang jahiliyah adalah mereka meninggalkan sebuah kewajiban, meninggalkan sebuah ibadah alasannya wara. Allah musta'an. Cukup sekian sudah sampaikan insyaallah taala pembahasan berikutnya kita akan sebutkan pada pembahasan yang selanjutnya باذنillah subhanahu wa taala.